Jadi aku bisa nih seneng lek bujuku mesem. Tapi kenyataan dalam rumah tangga dia mesemnya gak metu-metu. Akhirnya dia cari yang lain si duduk bujuk sing iso mesem. Lah ternyata wis keturutan mergo duit akeh. Golek meseman meseman sing model Cina, mesem India, mesem Londo, mesem Indo pemandang ngoten. Ternyata tangga gak kuas ya mek ngono-ngono iku tak Akhirnya dia mencari pelarian sing nih aktivitas narkoba apa psikotropika dan macam-macam lah istilahnya niku saja nih, uang golek pelarian yang salah dalan pengen ngilangi akal nih orang muda dhuwur pangkatnya nih malah asor derajatnya mergo kembali ke materi dan hilang akal tapi naik ke wilayah yang lebih tinggi ya itulah sebenarnya tasawuf jadi ya, nek penak omong. napa tasawuf nih? tasawuf belajar mendem tapi mendem Gusti Allah. Mulane sok-sok gerakane wong tasawuf, lek pas salat niku apa paling pun boten krungu apa-apa persis kaya wong mendem niku. Lho niku saestu. Kula niku gadah tangga asale tukang mendem. Kula apusi setengah. Sama mendem niku ben bengi biayane pinten to, Mas? Ya kata. Kadang-kadang nggih ya selangkung ewu mawon kirang. Saman purun kalau ajari mendem sing betul usah bondo. Lalu pembanten lah pun, nek saman gak nek saman gak percaya urung-urung wes napa enten ya aku gak ngurui. Sing percaya kalau dice, Ya pun. tapi aja niat jajal loh, Aja niat jajal. Manut kalau mau. <coughs> Saya itu akhirnya suatu ketika kalau jak teng griya adik kula niku sing pulau kengken dialog berkaca kula rada glonjom gitu lho. jadi lek omong-omongan buat mengsing sing rada glonjom-glonjom enten enten korelasinya, enten kecocokan Lek langsung teng kula tiangnya sungkan. Akhirnya kula jak, kula urui. lah. Saman jadi orang mendem niku persoalannya lah. saman sibuk lah bojo sampean nyeneni terus, saman gak nyambut gawe. Sumpek lah saman nggih. Lah saman pengen gak sumpek. Ya mlayu aja ning dunia Nah, sarane terus pundi? Ayo melu kula. Kula jak teng omah kula. Terus Ya biasa tahlil-tahlil sing biasa dilakoni wong NU niku lho. Sing nggih NU niku mboten kula uruki kawitane ya mbak nggih tau teng langgar cilikane kok nggih. Tau teng langgar tesih fasih kula jajal niku maca Fatihah nggih sik fasih terus sik fasih kula uruki terus soal unen-unen. Unen-unen niku sampean manut kula. Tapi soal jero sampean latihan mulia Allah Allah Allah Allah Allah pun saestu kalau gerne lah kalau tahlilan seratus, buat mboten 200 Pokoknya putaran tasbih ini tak kalau balik ini terus sampai kalau dia gak ngitung jadi gue akhirnya piyambake bacaan gereng-gereng persis kayak orang mendem tapi wajahnya jelas wajahnya ada semacam pencerahan Kerana apa? piyambake eh, ini pun dijebol dening nuru zikri, cahaya zikir. Sing nuwun sewu, kadang-kadang zikir itu diselepelekne kali wong-wong. Padahal zikir itu pengaruhnya sangat besar sekali. Zikir itu kan anak mau sesebutan. Sesebutan itu lah jeneng. Lah jeneng itu penting loh ya. Cobi, lah paman enten wong sembarang kalian mau nganggo jeneng kok. Jeneng niku lah milih ya tenanan. Duwe dagangan kudu anak merek yang pas. Atau studio sing ngerekam niki. Nggih. Niki lagu lak jenenge ya wis diétung. Mboten sembarang ngawut ngoten kok kok radio jenenge dugel ngono ya ora pantas gitu. lah <laughs> itu sudah. Lah atik niki sesebutan, sebutan unen-unen. Contohnya umpami. Mboten ngandel. Padha-padha barang gak ngerti sama dereng tahu bukti. Durung tahu roh buktine. Liwat teng pinggir desa ngisor barongan teng sanding buk bareng-bareng bocah akeh ngoten. Terus sing sitok iku nyebut demek. Terus pun direaksi sing muncul? Kepayu padahal demite gak enak. Nek namung sesebutan mon berpengaruh. Lah benten lek liwat isor barongan bareng-bareng kok akeh terus karo salatullah, salamullah. Ora ana apa-apa. Dan ada reaksi riang. Lah, apalagi kalau itu nama Allah. Allah niku penguasa neng penguasa. Allah niku leluhuring luhur-luhuring luhur. Maha maha dan maha sembarang maha niku Allah. Kok disebut masuk tenggiri nur neng tenggiri hati, niku mesti bereaksi. Nah, tasawuf itu sebenarnya ketika belajar berzikir adalah berusaha untuk mengecap zikir itu. Ketika diajari melakukan ibadah sholat, berusaha untuk merasakan sholat itu. Sudah tidak berpikir lagi tentang salah, sah, dan tidak sah. Mereka sah dan tidak sahnya harus dipelajari saat dulunya. Sama nopo temuan nenek wong Allahu Akbar membuka itakrib. Ini Allahu Akbar ku sah orang kan buatan. Itu sudah ditinggalkan, bukan gak dinggo. Dinggo tapi masih gak jadi gak jadi beban. Kalau jadi wong belajar sepeda motor, Orang belajar nyetir, mengenai apa ngene ngene biro pengajaran apa belajar nyetir niku. Nalika wae nyekel setir apa buka teori. Ya malah nabrak-nabrak. Teorinya sudah ditinggal karena sudah menyatu dengan dirinya. Maka dia sekarang tinggal mencari jalan yang tepat, haluan sing pas, ben gak tabrakan. Delok rambu-rambu sing pas dan berusaha untuk menikmati perjalanan. Tasawuf itu sendiri menyangkut berbagai macam aspek, mulai aspek metodologi, bagaimana caranya bertasawuf, menyangkut soal letak posisi tasawuf itu di mana di tengah-tengah Islam, menyangkut apa tujuan tasawuf dan seterusnya dan seterusnya itu sangat luas sing insya Allah maka badai dipun jelaskan untuk kitab Al Hikam pelan-pelan tapi yang jelas Kula nyuwun dumateng para rawuh lan umum dhumateng ingkang mirengaken supados memahami ajaran-ajaran tasawuf itu jangan ditabrakkan lebih dulu dengan kesimpulan-kesimpulan akal secara umum dileremno dhisik dirasakno sing tenan baru insya Allah niku mengke enten enten labete enten pengaruh nek urung-urung sing enek kok wis kecurigaan akal Wah, nggak masuk akal. Memang tasawuf itu bukan urusan akal. Walaupun suatu saat akal dijak mikir, tapi pada level tertentu. Tapi tidak satu-satunya alat untuk memahami tasawuf itu pakai akal itu. Malah seringkali akal itu dianggap wis mungkur. Wis mungkur saya wis mungkur ya kayak orang belajar nyetir nih, wow. Orang kok wis nyetir bareng sing gawa teori, bukai lho mboten malah nabrak-nabrak lagi. Jadi kan ben kan diomongi karo sing belajar sepeda. Wong nyepeda kuwi carane pedale dipancal, setire dicekel, awake nggih ngimbangi. Nalika diomongi ngoten lak dereng dereng nyepeda. Sik diomongi. Ya terus jenengan kok nglakokne sepeda urut kaya oleh ngomong ini ku malah tiba. Pedale dipancal, kok wis dipancal, setire dicekel, ya tiba dhisik. <laughs> Lah terus putih yang bersepeda artinya apa? Ilmu tentang ibadah itu ketika masuk ke dalam tasawuf sudah bukan jadi ilmu lagi, tapi sudah menjadi satu kesatuan gerakan ibadah itu sendiri untuk berusaha dirasakan. Dari merasakan ilmu itulah akan muncul ilmu-ilmu baru, akan muncul rasa-rasa baru yang sebelumnya sama sekali nggak pernah dirasakan. Ngoten, kok iso roh carane sepeda ora nyekel setir barang. Ini kok yura tiba lho ngerti. Lagi ngerti, malah ada sing nekat nganggo ini kok jempeng iya ngerti, ini kok yura tiba. Malah sing pun ahli akrobat kok, malah nggawa sepeda rojo siji ning dhuwur tampar kok yura iya tiba. Ya, ku sedaya mboten mungkin kelakon lek mboten langsung terjun melatih diri masuk ke sana. Jadi tasawuf itu pada hakikatnya adalah totalitas kehidupan sufi memasuki ajaran Islam itu sendiri. Kalau Islam ada tasawuf, ada fikih, ada tauhid, ada ini kan sebenarnya hasil kesimpulan para pemikir ulama-ulama terdahulu. Nah, sementara tasawuf itu berusaha untuk merangkum seluruhnya untuk diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, notok kepada Allah sesuai dengan dawai pun Allah wa inna ila rabbikal murtaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan mula segala sesuatu akan selesai. Jadi lah urung urung kepada Tuhan ya urung selesai. Enak wong suge, ya kurang suge, suge kurang suge. Pemenang melarat, anggota tadi. Suge kurang suge, pangkat kurang pangkat, kuasa kurang kuasa. Gak perlu, jadi wong itu iso jauh mati, anggota ah, tadi. Niku, niku buatin barbar. Nah, selesainya itu adalah apabila seluruhnya sudah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ku gambaran singkat tentang tasawuf sing Insya Allah mangke langkung jelas malih, langkung jembar malih menaiki kilo panjenengan sampun memasuki tenggene kitab Al-Hikam. Salah sini pun eh uh, pun kang kali kirang-kirang kirang kirang salah menit Badai kula terusaken mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sebenarnya kalau wau tasawuf secara singkat niki kita sampun berusaha mengenal siapa itu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sing kagungan kitab Al-Hikam sing nuwun sewu. Ora enek wong ahli tasawuf wong tarekah, tarekah napa mawon sing boten kenal jenenge Al-Hikam. Kok terkenal banget niku sakjane sinten? Eh uh, menika kula waos ringkesan uh, riwayat singkat saking Syekh Mula Athaillah Sakandari ingkang julukanipun Tajuddin kapetik saking kitab Tobaqatus Sadiliyah Al Ustadz Al Imam Qutbul Arifin, Tarjumanul Wasilin, Mursidus Salikin, Mungkidul Halikin, Mudhiru Sumusil Ma'arif, wa Mubdi Asraril Lataif, Al Wasil Ilallah wal Muwassil Ilaihi Tajuddin. Jadi niku juluan-juluan titel-titel sing diakoni jening kalangan ahli tasawuf semua memberi titel kepada Syekh Munatoilah setunggal al ustad guru al imam panutan kutbul arifin menjadi pusat orang yang ma'rifat tarjumanul wasilin orang yang menjadi juru bicaranya orang yang sudah usul kepada Allah mursidus salikin pembimbing orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah Mungkidul halikin. Orang yang mengentas. Orang yang keblowok. Melakoni kerusakan. Muzhiru sumusil ma'arif. Yang berhasil menampakkan matahari pengetahuan rohani. Wa mubdi asrari lataif. Yang bisa menampilkan rahasia-rahasia lembut rumit. Yang jarang ulama lain mampu menjelaskannya. Yang sudah sampai kepada Allah. Dan mengantar murid-muridnya juga sampai kepada Allah. Siapa mereka? Dia, dia Tajuddin. Tajuddin itu mahkota agama, membawa asraril wasilin, sumber dari seluruh rahasia-rahasia orang yang sudah usul. Abu Fadl itu kuliah orang Arab itu kalau sudah terkenal biasanya ada abunya apa namanya seperti kata sinten Sayyidina Ali dipunjuluki kanjeng Nabi Abu Turab bapak Elbu <laughs> ya Abu Turab Nah, memilih Abdul Fadl Sayyidi Ahmad Asma aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Atta'illah Al-Juzami Nasabipun ngantos dugi kabilah Juzam lajeng madhabipun madhab Maliki Asakan dari menika nami tempat tinggalipun keranten panjenenganipun nalika sampun macet dados kiai niku manggenipun wonten ing Iskandaria Mesir ngoten sedane wonten dusun Korofi As-sufi hakikatan ya mbak secara hakiki menekuni kesufian as-sadili torikotan torekohipun torekoh sadiliyah akibatu zamanihi Takjubatu zaman itu cara gampangane jadi pengeram-eram nalika dik sijik sugenge wa nukhbatu asrihi wa awanihi al jami' li anwa'il ulum Yang berhasil meng, meng, apa istilahnya, mengumpulkan merangkum dari berbagai macam ilmu mulai dari tafsir hadis fakih tasawuf usul fakih nahu sorof lansak macam macamnya Sejauh dipun kuasai malah di, dening guru ya, ah, ya, ini pun dipun juluki ya, madhabu apa? muftil madhabain. Syekh Ibnu Athaillah ini kalih gurune dipun juluki murid sing iki iki dadi muftil madhabain. Wong sing iso ngekeki fatwa terhadap madhab loro ini ku madhab syariat dan madhab hakikat. Syekh Ibnu Athaillah dari menika selalu berbicara tentang teori-teori jalan-jalan yang dialami oleh ahli tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika ahli ngaji, ahli mauizah. Cara sakniki nggih kiai sing kata sangat pengikutipun bisa menika panjenenganipun nggih mursyid tarekah sadiliyah ngantos gurunipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi Syekh Abil Abbas Al-Marsi menikah penggantosipun Syekh Abil Hasan Asadi. Terus Syekh Ibnu Athaillah dari menikah putu murid saking Syekh Abil Hasan Asadi. Secara singkat bagi kulaturakan riwayatipun dos budi. seorang Syekh Ibnu Athaillah kok sampai punya wawasan terus tinggalan kitab sing pun berabad-abad Lantas nah, sak menika tesih dikagumi tiyang kathah. Saya menatolah ngriwayataken datang badanipun piyambak kan dawuh suatu ketika Saya Ibnu menikah menikah nggadai semacam apa nggih? Persoalan dan konflik pun. Saya pun atolah kalle murid-muridipun Abil Abbas Al-Marsi nanti nalika semantan saya pun atau mun jadi kiai. Tapi jaring melok torekoh bena omong ngoten. Cik kiai syariat jaring melok torekoh. Nah, jadi suatu ketika ini ku semacam nggak ada ingkar datang praktek-praktek tasawuf pun sehabil Abbas Al-Marsi sing dipraktekne murid murid pun. Ya, Jarat mukhasamatun baini wa baina ahad di ashabi Sayyidi Abil Abbas Al-Marsi qabla sohbati terjadilah perselisihan pendapat antara ane kulo kali salah setunggale muridnya Syahbil Abbas Al Marsi sak derengi kulo berguru datang Syahbil Abbas Al Marsi akhirnya pun suatu ketika mentok muridipun pun mboten sakit jawab datang Syekh Ibnu Athaillah terus muridnya ngeten Sampean mboten usah maido kula. Kula niki murid. Nah kula niki duwe guru. Sing penak kapan-kapan anu jenengan derek ngaos teng pengaosane guru kula. Ya derek ngaos teng pengaosane guru kula. Akhiripun dipun angen-angen kalih Syekhul Athaillah. Kultu fi nafsi Aku ngomong ning atiku dhewe, ya Ya bener pancen yang ngono. Ngoten niku teng jero ati. Wes lek ngono daripada aku bantah-bantahan maidu maidu perkara sing aku dhewe urung roh datane. Oh, Jari aku ki kiai ngalim ngomongno perkara sing urung jelas. Tak memperjelas persoalan. Cara sakniki tabayun. Memperjelas persoalan aku tak melok ngaji rono. Ngoten. Lek panjen kiai kuwi bener-bener hak apa sing didhawuhne mesti karo Allah taala nih tanda-tanda kebenaran akhirnya saya itu jeng Syekh Ibnu Athaillah sowan betul sowan ya melok ngaji ngoten mawon pas pengajiane saya, jeneng Abdul Abbas al marsi kalau wau lajeng ngeten Syekh Ibnu Abbas Syekh Abdul Abbas al marsi niku nalika niku pas nerangne tingkat-tingkat pesulukan. Gitu, iya, panerane ngoten niku. Niku Syekh Abdul Abbas Al-Marsi napa nggih? Nerangne niku sampai panjang lebar pun sampai napa nggih cara kanu dipahami wong biasa angel. Mergo diantarane sing didhawuhne ngeten, diantarane niku. Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku berbicara tentang anfas, tentang kehidupan kedirian seseorang nerangaken derajat-derajat suluk dumateng Allah nerangaken tentang pengetahuan-pengetahuan pengalaman-pengalaman yang dilakukan dilakoni wong suluk nerangaken tingkat kedekatan di wong suluk dumateng Allah macam-macam di wong suluk sampai panjenenganipun jauh yang pertama Islam. Niku jenenge darajatul inqiyad, derajat tunduk dumateng Allah. Terus taat, terus ngelakoni syariat. Sing nomor loro iman, jadi ku diarani makom makrifat hak, mengenal hakikat syarak dengan mengerti keharusan-keharusan hamba. Niku lek wong pun tingkat iman. Lajeng sing nomor telu ihsan. ku, suasana orang membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dengan istilah lain, terus saya, saya Abil Abbas, istilah lain kamu bisa berkata, yang pertama, Islam itu namanya ibadah. Yang kedua, iman itu namanya ubudiyah. Yang ketiga, ihsan itu abudah. Diterangkan malih, diterangkan malih. Istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah. Gitu, Sing cara wong ngaji sampai blenek. Pinten-pinten istilah. Akhirnya kesimpulannya pun Syekh Ibnu Athaillah sing asale jane pun serodok suudon dhisik niku wau. mbaya terus yakin. Akhirnya kula yakin terus saya Ibnu Athaillah bahwa Abil Abbas Al-Marsi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab, tapi langsung dia dapat loberan lautnya ilmu Allah. Nek teko kitab ae aku wis kenal kok wong aku jago kitab ibaratnya cara sakniki ngoten. Aku tukang maca kitab wong aku wis kiai. Tetapi karena ukapan-ukapan ukoro-ukoro secara apapun gak kena dibantah, tapi orang di kitab mesti sangka pengeran. Akhirnya dengan begitu sahabat pun pun ngaos, Syekh Ibnu Athaillah terus hilang suudone teng Abil Abbas malah sing enten rasa tresno lan demen. Sing tekane niku dadak. Ngoten tekane dadak. Bangsa wangsul ting pengajian dia tidak mampu untuk masuk ke rumah. Koyok-koyok niku ndelok omah niku wis Pokoknya iso. Pokoke koyok-koyok yang melebu omah niku bos, terus korak doyan lah ben Allah. Ketolak artinya nolak mau melebu omah. Terus enten rosso rosso sing aneh. Sing sakjane apa tau rosso? Ini gue buat ngerti. Gitu ini gue buat ngerti. Terus baik nyepi. Nyepi delok langit akhirnya mboten kuat ngampet Terus piyambak nyempol kayak iki gak iso ngudari lek ora sehabil Habil Abbas Al-Marsi. saya pun atau ilah sowan dengan sehabil Abbas Al-Marsi menyatakan kulon niki kangen datang jenengan, saya Uhib buka. Ana wallahi uhib buka. Akhirnya saya abil Abbas jawab, Ahabbakallahu kama ahbabtani. Yo muga-muga Gusti Allah nyenengi sampean kaya oleh sampean demen teng kula. Niku pun kesindir pun. Wong ini kan assalamualaikum, kok malah petok orang mulia assalamualaikum. Karena napa brontone pengen kepanggil saya Abil Abbas Al Marsi. Akhiripun sak sampun pun mekaten sedaya kawontenan sing dialami Syekh Ibnu Athaillah sedaya dipun pasrahaken datang gurune, dipun tuntun dening gurune Syekh Abbas Al-Marsi, sampai Syekh Abbas Al-Marsi nuding temenan Lek bucah nom sing wis pinter dadi kiai iki kok manut aku tenan tekun. Sok ben akhire dek arep dadi muftil madhabain. Dek arep nguasani ilmu lahir lan ilmu batin. Nikulah Syekh Ibnu Athaillah sing insyaallah mangke kitabipun Al-Hikam badhe kita pelajari sesarengan wonten ing pertemuan-pertemuan ingkang badhe dateng. Kula kinten cekap semanten rumiyin. Monggo kita tutup pengawasan menikah kanti sesarengan maus Al-Fatihah.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 wa salamun Al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh